Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Kita melanjutkan bahasan Mana kufur kepada Tawud Pada uh, uraian yang lalu sudah dijelaskan dua Yaitu meyakini batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan kedua meninggalkan peribadatan kepada selain Allah tersebut. Nah, sekarang yang ketiga adalah waktu begitoha, waktu begitoha. Kamu membenci segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Membenci segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kekafiran, itu merupakan di antara makna kufur kepada togut. Orang yang tidak membenci kemusyrikan, dia itu belum kafir kepada togut. Kalau belum kafir kepada togut, berarti belum muslim. Jadi orang yang belum yang tidak membenci segala bentuk kemusyrikan, kekafiran, dia tidak merealisasikan tauhid. Dikarenakan apa? Eh, membenci itu, membenci kemusyrikan, kekafiran termasuk awsaku oral iman, ikatan iman yang paling paling kokoh di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan awsaku oral iman al hubbu fillahi wal bugdu fillah. Ikatan iman yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan membenci karena karena Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis uh, Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala telah membenci seluruh penduduk bumi sebelum diutusnya Rasulullah SAW alaihi wasallam, baik orang Arabnya maupun orang ajamnya, kecuali sisa-sisa ahli kitab yang komitmen dengan tauhid. Sebab Allah Subhanahu wa taala membenci mereka manusia seluruhnya yang ada di muka bumi saat itu dikarenakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ahli kitab yang komitmen dengan tauhid dari kebencian Allah terhadap mereka itu adalah dikarenakan ahli kitab mereka itu saat itu komitmen dengan tauhid sehingga tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala membenci kemusyrikan, membenci kekafiran dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Wala yardha li ibadihi kufr Dan Allah tidak meridai kekafiran bagi hambanya. Allah tidak meridai kekafiran. Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekafiran tersebut sebagai hal yang Allah tanamkan kebenciannya di hati orang muslim, di hati orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Dan Allah menjadikan kekafiran dan kefasikan serta maksiat itu sesuatu yang dibenci oleh kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, kekafiran eh, kemaksiatan dan kefasikan sebagai sesuatu yang dibenci oleh orang mukmin. Artinya orang yang tidak membenci kekafiran bukanlah orang yang yang beriman. Orang yang tidak membenci maksiat bukan orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menuturkan segala bentuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan penyekutuan Allah dan mengakhiri dengan penyebutan penyekutuan Allah. Allah Subhanahu wa taala setelah itu dalam surat Al-Isra mengatakan kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu keburukannya itu dibenci di sisi Rob kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci apa? Membenci kekafiran. Allah menjadikan kekafiran tersebut dibenci oleh orang mukmin dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kekafiran dan ikatan keimanan yang paling kokoh itu adalah membenci karena Allah dan mencintai karena Allah. Oleh sebab itu, orang yang tidak membenci kekafiran, maka bukan orang Muslim. Orang yang tidak membenci penyandaran hukum kepada selain Allah, itu bukan orang muslim. Orang yang tidak membenci tumbal, sesajian, minta-minta kepada orang yang sudah mati, berarti dia bukan orang muslim.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 Telah ada pada diri kalian, telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Itu para rasul dan para pengikutnya. Di saat mereka berkata kepada kaumnya yang kafir, musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati kami ingkari kekafiran kalian dan telah nampak antara kami dengan kalian kebencian, eh, permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Di sini eh, kebencian dan permusuhan itu merupakan apa? Tauhid. Makanya orang yang tidak membenci kemusyrikan bukan orang muslim. Oleh sebab itu orang yang tidak membenci undang-undang buatan manusia itu bukan orang muslim. Apalagi orang yang malah sumpah, mengikarkan sumpah setia kepada undang-undang buatan manusia. Seperti yang dilakukan oleh para togo dan ansornya ketika mereka apa? Mereka bersumpah setia kepada togut, kepada kekafiran, kepada kemusyrikan yaitu hukum buatan. Mereka kafir. Begitu juga orang yang malah bukan membenci, malah membela-bela hukum buatan tersebut, melindunginya. Seperti para aparat keamanan togut, mereka melindungi sistem syirik, sistem kekafiran tersebut. Maka mereka adalah bukan orang muslim. Ini secara umum, jadi membenci kekafiran, kemusyrikan merupakan inti tauhid. Tidak ada tauhid tanpa ada kebencian kepada apa? kepada kemusyrikan dan kepada orangnya. Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abu Wahab mengatakan dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 11 halaman 545 ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wa tabi'in wal a'immah wa jami'i ahli sunnah annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasyirkil akbar akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim wa mu'adatihim ala hasbi taqati wal qudrah wa ikhlasil a'mali kulliha lillah. Ulama, salaf maupun khalaf, jak sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahli sunnah ijma sepakat bahwa orang tidak menjadi muslim sampai dia mengosongkan dirinya dari syirik akbar, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya, membenci mereka dan memusuhi mereka sesuai dengan kadar kemampuan dan kekuatan serta memurnikan amalan suruhnya kepada Allah. Di sini sebutkan diantaranya membenci mereka. Jadi membenci orang musyrik kenapa? Karena dia melakukan kemusyrikan. Seandainya orang musyrik tersebut masuk Islam, tentu kita tidak membencinya lagi. Sebab kita membenci mereka karena mereka melakukan kemusyrikan. Berarti inti masalahnya adalah kemusyrikan tersebut. Makanya orang yang tidak membenci kemusyrikan bukan orang muslim. Itu secara umum. Nah, eh, ada eh, masalah yang lebih khusus itu ketika apa bentuk wujud kebencian seseorang terhadap kemusyrikan, kekafiran ketika kemusyrikan atau kekafiran tersebut dilontarkan atau dilakukan di dalam majlis yang kita ada di dalamnya. Di dalam majlis, umpamanya kita sedang bermajlis, baik di masjid atau di mana saja dengan sekumpulan orang atau berapa orang. Terus tiba-tiba ada di antara anggota majlis tersebut melakukan kemusyrikan di hadapan kita atau melakukan me, apa mengucapkan perolok-olokan terhadap ajaran Allah atau kekafiran yang sorih lainnya. Ini adalah kemungkaran sebagaimana e, bentuk e, pengingkaran dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman Barang siapa orang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan kalau tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu iman yang paling lemah. Dalam riwayat yang lain tidak ada iman setelah itu. Di sini, bentuk pengingkaran pertama dengan tangan. Dengan tangan. Berarti ketika tadi orang melakukan atau melontarkan kemusyrikan di dalam majlis kita yang ada di dalamnya, bentuk pengingkaran kita dengan tangan itu dengan umpamanya e, kalau kita punya kuasa mengusir orang tersebut atau hal lain yang kaitan dengan masalah tangan kekuatan. Kalau tidak tidak mampu dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, maka dengan lisan kita kita langsung membantah dia dan mendebat dia dan meluruskan dia dan nyuruh dia untuk menarik diri dari pernyataannya tersebut atau tobat daripada perbuatannya tersebut. Itu pengingkaran dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak mampu, maka dengan hati. Nah, apa bentuk pengingkaran dengan hati tersebut? Apakah kita cukup benci di hati terus masih duduk di situ? Bukan. Tapi bentuk pengingkaran dengan hati yang merupakan iman yang paling rendah, yang mana tidak ada iman lagi, setelah itu kalau tidak dilakukan, ya berarti kalau tidak ada pengingkaran di hati berarti bukan orang muslim, bukan orang mukmin, tidak ada iman di hatinya.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 Sesungguhnya kalian, izan, kalau demikian, kalau duduk di saat mereka sedang memperolok-olokkan atau melakukan kekafiran, berarti kalian sama dengan mereka. Sama dengan mereka, sama kafirnya dengan mereka. Maksudnya orang ketika di dalam satu majlis kekafiran dilontarkan atau dilakukan, terus dia tidak mengingkari tadi ya dengan salah satu, baik dengan tangan atau dengan lisan atau minimal dengan hati, tadi minimal dengan hati, menyediat dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, dengan hati, itu dengan apa? Dengan cara pergi dari majlis tersebut, itu pengingkaran hati. Nah kalau itu tidak dilakukan, padahal dia tidak dipaksa, tidak diikat, tidak diikat, maka berarti dia sama kafirnya dengan mereka. Sama kafirnya dengan mereka. Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Majmu'at Tauhid dalam situ Masail menjelaskan tentang ayat ini yaitu ayat ini menjelaskan bahwa kalau orang kalau kekafiran atau keperolok-olokan didengar dilakukan dalam majlis terus orang tidak pergi dari majlis tersebut maka dia apa kafir sama dengan pelakunya walaupun mengklaim di hatinya benci. Walaupun mengklaim di hatinya benci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian, innakum idzan misluhum. Misalnya kalian kalau demikian, kalau duduk di majlis saat sedang dilakukan kekafiran atau perolok-olokan berarti kalian sama dengan mereka. Tidak boleh mengatakan oh hati saya akan mengingkari. Kalau seandainya hati kamu mengingkari, tentu kamu pergi dari majlis tersebut karena tidak ada yang memaksa duduk di majlis tersebut. Jadi e, bentuk pengingkaran hati itu adalah dengan pergi. Ketika tidak pergi, maka dia berarti dihukumi sama dengan pelakunya. Makanya para sahabat pada zaman e, Khilafah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu di e, ada kejadian di kota Kufah. Waktu itu gubernurnya adalah as-sahabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di situ ada di Kufah ada majlis ada masjid Banu Hanifah. Banu Hanifah ini dahulu mereka e, mantan para pengikut Musailamah al-Kazzab terus mereka diperangi pada zaman Khalifah Abu Bakar terus mereka eh, banyak e, sebagian mereka tobat dan di antara yang tobat itu ada yang pergi ke Kufah dan di situ, di situ mereka punya pemukiman dan ada masjid bagi mereka. Nah, suatu hari, suatu saat ada si muazzin mereka itu mengumandangkan azan yang di dalamnya ada pernyataan bahwa Musailamah Rasulullah. Musailamah Rasulullah pernyataan Musaila e, mengatakan Musailamah ada Rasulullah itu adalah kekafiran sebagai pernyataan sebagai pernyataan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi atau rasul itu kekafiran, kekafiran yang sore. Nah, jamaah masjid, jamaah masjid di kota Kufah ketika muazin mereka mengucapkan itu, mereka berada di masjid, mereka tidak mengingkari dengan tangan mereka. Mereka tidak mengingkari dengan lisan mereka, tapi mereka malah tidak keluar dari masjid tersebut, maka para sahabat Para zaman Abdullah ibn Mas'ud sepakat bahwa seluruh jamaah masjid yang berjumlah 170 orang itu diponis murtad. Mereka murtad sudah kedua kalinya. Makanya para sahabat berselisih pendapat apakah mereka taubatnya diterima atau tidak. Karena mereka sudah murtad dua kali. Jadi mereka sudah murtad dua kali sehingga para sahabat berselisih pendapat tentang apakah mereka diterima taubatnya atau tidak. Dan justru eh, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu eh, langsung memanggil pimpinan mereka namanya Abdullah ibnu Nuwahah dan langsung oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dibunuh. Dibunuh dikarenakan mengetahui bahwa taubat dia dahulu itu adalah palsu. Jadi intinya bahwa ketika duduk di majlis kekafiran tanpa dipaksa dan tanpa mengingkari ya tidak pergi maka sama kafirnya dengan orang yang melakukan walaupun mengklaim dirinya tidak suka dengan apa yang dilontarkan. Jadi, makanya tadi sahabat sepakat atas kekafiran jamaah masjid di kota Kufah. Makanya kita harus hati-hati ketika kita sholat Jumat atau mendengarkan apa saja yang kita ada bermajlis di tempat tersebut. Kalau muncul kekafiran yang sore, maka kita harus langsung pergi kalau tidak bisa mengingkari dengan tangan dan dengan lisan. Ketika khotib e, mengucapkan kekafiran yang sore, maka kita harus langsung pergi meninggalkan masjid tersebut. Ini adalah yang apa? Yang ketiga yaitu uh, membenci peribadatan kepada selain Allah. Kemudian yang ke uh, tiga eh, keempat makna kufur kepada togut yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah watu kafiro ahlaha kamu mengkafirkan para pelaku kemusyrikan tersebut. Para pelaku peribadatan kepada selain Allah. Orang yang melakukan kemusyrikan atau peribadatan kepada selain Allah, dia adalah kafir. Dia adalah kafir. Baik dia tersebut ada hujjah maupun tidak ada hujjah. Nanti akan ada bahasan khusus tentang hujah dalam masalah ini. Orang yang melakukan kemusyrikan tanpa dipaksa, lagi sengaja, sengaja, dan berarti bukan orang yang ego bukan orang yang salah ucap, atau yang makna semakna yang dengan e, semakna dengan tidak ada unsur kesengajaan, e, terus tidak dipaksa, tidak ada ancaman bunuh, atau potong anggota badan atau pemukulan yang dahsyat, penyiksaan yang dahsyat yang bisa membuat cacat atau terpotong anggota badan, maka orang tersebut adalah musyrik. Baik ada hujah maupun tidak ada hujah. Kalau hujah itu bukan kaitan dengan semata nama dalam masalah syirik tauhid ini. Hujah itu kaitan dengan masalah azab. Orang yang melakukan kemusyrikan walaupun e, di saat tidak ada hujjah, tidak ada kesempatan untuk mengetahui seperti zaman gelap, tidak ada dakwah sama sekali, dia musyrik secara hukum dunia, akan tapi hukum di akhirat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti termasuk orang yang diuji. Tapi kalau sudah ada tamakun kesempatan untuk mengetahui maka di dunia dia musyrik, kafir, di akhirat juga dipastikan masuk neraka. Tapi intinya kita adalah kaitan dengan masalah hukum di dunia. Orang yang melakukan kemusyrikan, baik sengaja eh, dengan sengaja, eh, lagi tidak dipaksa, baik ada hujah maupun tidak ada hujah, dia adalah orang musyrik, kafir juga. Kalau masalah azab kaitan dengan masalah hujah. Nah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan para pelaku syirik di dalam banyak ayat Al-Quran. Syekh Rahman Ibnu Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdullah mengatakan, wa wasama ta'ala ahla syirki bil kufri ma la yuhsa minal ayat falabudda min takfirihim Allah telah mencap para pelaku kemusyrikan sebagai orang kafir dalam banyak ayat, maka kita harus mengkafirkan mereka juga. Kenapa kita harus mengkafirkan para pelaku syirik? Dikarenakan pertama, Allah telah mencap mereka sebagai orang kafir dalam banyak ayat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat eh, Az-Zumar ayat 3 walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar dan orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah mereka mengatakan kami tidak mengibadati mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah memutuskan di antara mereka dalam apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dusta lagi sangat kafir. Di sini orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang minta ke kuburan keramat dengan alasan bahwa kami ini orang kotor, ini wali yang dikubur itu orang suci yang dekat dengan Allah. Kami malu kalau minta langsung kepada Allah. Kami minta lewat orang suci ini, syekh yang dikubur ini, supaya ia menyampaikannya kepada Allah. Nah ini menjadikan perantara. Tujuannya ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mencapnya sebagai apa? Kazib. Bohong bohong klaim dia ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mensucikan Allah, kenapa tidak dengan cara tidak dengan cara beribadah dengan cara yang yang Allah uh, ajarkan. Kafar lagi sangat kafir karena selain dia melakukan kekafiran itu juga dia melegalkannya dengan dalih itu ibadah sebagaimana orang-orang zaman sekarang ketika tahu demokrasi itu penyandaran hukum kepada parlemen kepada selain Allah. Terus dia masuk parlemen dengan alasan ingin menegakkan syariat. Berarti kan ketika ingin menegakkan syariat, itu dalam rangka ingin mensucikan Allah. Kata Allah apa? Kazib. Bohong. Kalau ingin mensucikan Allah, ingin menegakkan syariat Allah, kenapa tidak mengikuti jalan yang telah Allah gariskan, itu jalan dakwah tauhid dan jihad di jalannya. Bukan dengan bergandeng tangan dengan orang kafir masuk dalam sistem mereka. Itu kazib, bohong. Mereka tidak ingin menegakkan syariat Allah, tapi mereka untuk kepentingan dunia mereka. Kafar lagi sangat kafir, karena selain dia melakukan kekafiran, yaitu menjadi anggota parlemen, pembuat hukum, juga dia melegalkan perbuatannya tersebut dengan dalih agama. Mendalili, menghalalkan syirik Bila menghalalkan zina saja kafir, apalagi menghalalkan syirik dengan ayat-ayat atau dengan hadis-hadis. Itu lebih kafir lagi, makanya kafar. Juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 117 Allah Subhanahu wa taala eh, mengatakan tentang ponis kafir kepada orang yang menyekutukan Allah, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih" فإنما حسابه عند ربي innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyeru bersama Allah ilah yang lain yang tidak ada dalil baginya terhadapnya maka sesungguhnya perhitungannya di sirobnya sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang mengibadati ilah yang lain di samping dia ibadah kepada Allah, Terus di ujung ayat Allah menyebutkan tidak akan beruntunglah orang-orang kafir itu. Allah memponis kafir orang yang di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya. Di samping dia sholat, zakat, saum, haji, dia juga membuat tumbal atau sesajian atau e, menyandarkan hukum atau membela hukum buatan manusia. Makanya Syekh Ahmad Ibn Atiq dalam kitab Ibtul Tandid Bikhtisar Syarh Kitab Tawahid halaman 76 mengatakan ajma'al ulama ala anna man sarwa syai'an min naw'ai addu'a li gharillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa salla wa salamu wa za'ama anahu muslim ulama sepakat bahwa barang siapa maling, memalingkan satu dari dua doa maka dia telah musyrik walaupun mengucapkan la ilaha illallah dia salat dia saum dan dia mengaku muslim Itu pertama, jadi alasan kenapa kita mengkafirkan mereka karena Allah sudah mencap mereka sebagai orang kafir. Itu diantara dalilnya. Juga uh, berikut uh, apa alasan kedua dikarenakan Allah sudah memerintahkan kita untuk mengkafirkan mereka. Ini perintah dari Allah. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا innaka min ashabin nar dan dia menjadikan tandingan bagi Allah supaya menyesatkan dari jalannya qul katakanlah katakan kepada orang yang melakukannya tamat tak bi kufrika qalilan nikmatilah kekafiran kamu sebentar sedikit sesungguhnya kamu calon penghuni neraka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengkafirkan orang yang berbuat syirik Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Allah memerintahkan untuk menghitabi orang kafir dengan sematan mereka sebagai orang-orang kafir. Itu perintah dari Allah. Makanya dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, Imam Al-Barbahari dalam kitab Sarah Sunnah poin ke-49, beliau menuturkan di antara manhaj ahlus sunnah wal jamaah, adalah kewajiban mengkafirkan pelaku syirik. Beliau mengatakan wala yukhraju ahadun min qibla qiblah al Islam hatta yarudda ayatan min kitabillah aw syai'an min asari rasul aw yusalli li ghairillah aw yazbah li ghairihi faman fa'ala syai'an min dzalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu al Islam. Tidak seorang pun dari ahli kiblat ini dikeluarkan dari Islam sampai dia menolak satu ayat dari kitabullah atau sesuatu dari asar Rasulullah atau dia sholat untuk selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah maksudnya berbuat syirik maka barang siapa melakukan sesuatu dari hal itu maka telah wajib atas kamu untuk mengeluarkan dia dari Islam jadi mengeluarkan e, mengkafirkan pelaku syirik itu merupakan kewajiban di dalam manhaj sunnah wal jamaah Hanya dalam pembatal keislaman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan man lam yukafir al musyrikin aw kafir kufrihim aw sahaha mazhabahum. Barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu perihal kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Adapun kaitan rincian tidak mengkafirkan orang kafir itu ada rinciannya. Kalau seandainya yang tidak dikafirkan itu orang kafir asli seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, terus orang tidak mengkafirkannya, maka dia kafir langsung. Walaupun ada subhat, tidak diterima subhatnya. Jadi ada orang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha secara ta'yin, maka orang ini kafir. Subhatnya tidak diterima dari dia. Tapi kalau umumnya ada orang tidak mengkafirkan para pelaku kemusyrikan dari yang mengaku muslim, atau para togut yang mengaku muslim terus dia tawakub dalam mengkafirkannya ini ada rincian. Dan itu masuk dalam takfir di dalam masalah khafiyah. Kemudian eh, yang selanjutnya mana kubur kepada togut adalah watu adiyahum kamu memusuhi mereka memusuhi siapa? Memusuhi orang kafir, musyrik. Kenapa kita harus memusuhi mereka? Karena pertama Allah Subhanahu wa taala sudah mencap mereka sebagai orang sebagai musuh. Telah mencap orang kafir itu sebagai musuh. Kalau mengatakan innal kafirina kanu aduwa aduwwam mubina. Sebenarnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan Allah sudah mencap orang kafir sebagai musuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk menganggap mereka sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Semua syaitan itu musuh maka jadikanlah dia sebagai musuh. Kenapa? Karena dia mengajak kelompoknya untuk menjadi calon penghuni neraka. Syaitan apa ya, kaitannya dengan orang kafir? Orang kafir itu adalah syaitan. Syaitan manusia karena syaitan ada dua, syaitan jin, ada syaitan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu syaitan manusia dan syaitan jin. Nah, jin uh, atau yang kafir itu adalah syaitan dan manusia yang kafir juga adalah syaitan. Allah telah mencap syaitan itu sebagai musuh. Orang kafir, jin kafir sebagai musuh. Maka fatahiduhu adua Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Makanya orang yang membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin ini tidak kafir kepada togut. Kenapa? Bertolak belakang dengan prinsip apa? memusuhi orang kafir. Makanya orang yang membantu orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin itu orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak merealisasikan membenci orang kafir atau musuh orang kafir. Kebencian dan permusuhan itu ada di dalam hati. Itu yang pokoknya yang yang merupakan inti tauhid. Adapun kaitan menampakannya, menampakannya di luar itu adalah kaitan dengan kewajiban. Kewajiban sesuai dengan kemampuan. Makanya Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad mengatakan tadi ulama salab dan kholab dari sahabat tabi'in dan para imam juga harus sunnah sepakat bahwa orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan diri dari syirik akbar, barok darinya dan dari para pelakunya, membenci mereka dan memusuhi mereka sesuai dengan kadar kemampuan dan kekuatan. Jadi kalau penampakan di luar seperti memerangi mereka, membunuh mereka itu kaitan dengan menampakkan permusuhan. Itu adalah kewajiban sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi kalau inti memusuhi inti membenci yang ada di dalam hati itu merupakan inti tauhid yang tidak ada tauhid bagi orang yang tidak memiliki kebencian dan permusuhan kepada orang kafir. Dan memusuhi itu lebih utama dari membenci. Makanya dalam Al-Quran Allah mendahulukan memusuhi daripada membenci. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdo. Dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Di sini sebutkan permusuhan dulu sebelum kebencian. Kenapa? Karena permusuhan itu lebih penting daripada membenci. Kalau orang memusuhi sudah pasti membenci. Tapi orang membenci belum tentu memusuhi. Makanya seorang kadang membenci tetangganya. Tapi dia tidak memusuhinya. Tapi kalau memusuhi sudah pasti ada kebencian. Makanya Allah mengedepankan penyebutan uh, apa uh, memusuhi sebelum uh, menyebutkan uh, apa uh, kebencian karena permusuhan lebih penting daripada kebencian.